قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه من هو أبو واقد Abu Waqid Al-Laythi huwa Al-Harith bin Auf. Dia adalah Al-Harith bin Auf. Harith berarti namanya. Abu Waqid namanya kunyahnya. Apa artinya kunyah? Masuddira bi abin au bi ummin. Panggilan yang diawali dengan bapak atau ibu. ibunya fulan, bapaknya fulan. Itu namanya kunyah. Biasanya kunyah itu dengan anak yang paling pertama. Anak pertamanya namanya Abdullah, maka dia kunyahnya adalah Abu Abdullah. Anak pertamanya Raska, berarti bapaknya Abu Raska, ibunya Ummu Raska. Terkadang orang belum punya anak atau bahkan tidak punya anak juga pakai kunyah juga boleh besar Ustaz Tahrir ini pengen besok kalau punya anak laki-laki namanya Muhammad sekarang bikin kunyah Abu Muhammad boleh nggak boleh jadi nggak harus nunggu punya anak baru boleh pakai kunyah Wal Harith bin Auf Sahabiyun masyhur, seorang sahabat yang terkenal Mata sanata samania Wasitin meninggal tahun 68 Hijriah walahu khamsun wa tamanuna sana. umur dia waktu meninggal adalah 85 tahun qala berkata siapa Abu Waqid kharajana kami keluar pergi berangkat ma'a Rasulillah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemana? Ila Hunain. Di mana Hunain itu? Hunain adalah wadin yaqa'u Syarkiya Makkah. Adalah sebuah lembah yang terletak di sebelah timur Makkah. Bainahu wa bainaha bid'ata asyara milan. Jarak antara Hunain dan Makkah adalah 10 mil lebih bid'ah itu angka dari 3 sampai 9 itu bid'ah dari 13 mil atau lebih qatala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabilata Hawazin di daerah Hunain Rasulullah memerangi suku Hawazin kapan itu tahun 8 Hijriah setelah Fathu Makkah jadi setelah Rasulullah berhasil menaklukkan Mekah, beliau mendengar kabar bahwa orang-orang Hawazin eh, bergerak akan mendahului menyerang Mekah. Makanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka diserang lebih dulu. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin wa nahnu sedangkan kami iku hudatsa'u ahdin dekat jaraknya ahad itu janji misalnya jaraknya bikufrin dengan kekufuran maksudnya qaribun ahduna bil kufur dekat janji atau dekat jarak kita dengan kekufuran seberapa dekat jaraknya dengan kekufuran mereka baru beberapa hari masuk Islam dari waktu Rasulullah berangkat menyerang Hunain beliau berangkat dengan 12.000 pasukan yang 10.000 adalah pasukan yang berangkat dari Nabi dari Madinah untuk menaklukkan Makkah. Yang 2000 adalah orang-orang dari Makkah yang baru saja masuk Islam setelah Makkah ditaklukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baru beberapa hari masuk Islam. Walil musyrikina dan bagi orang-orang musyrik sidratun pohon bidara Ya'kufuna yang beribadah mereka maknanya berhenti maksudnya ya untuk ibadah indah di sisi pohon itu coba lihat syarahnya apa artinya ya'kifun atau ya'kufun artinya ya'kufun adalah yuqimuna indaha mereka berhenti di dekat pohon itu berdiri di dekat pohon itu wa yu'azzimunaha dan mengagungkan pohon itu. barokuna dan apa makna tabarruk kemarin? Mencari barokah, berharap barokah, atau meyakini adanya barokah. Berarti sini ada apa? Mencari dan berharap barokahnya pohon itu. Artinya Yakufun adalah mereka berdiri atau duduk-duduk di dekat pohon itu untuk mengagungkan dan berharap barokahnya pohon itu. Wayanutuna dan menggantungkan mereka biha di pohon itu aslihatahum pada senjata mereka yanutuna biha aslihatahum lihat sarahnya maknanya adalah yu'alliqunaha alaiha mereka menggantungkan senjata itu alaiha di pohon-pohon itu di pohon itu lil barokati untuk mencari barokahnya. Mereka juga menggantungkan senjata-senjatanya di pohon itu untuk mendapat barokahnya pohon itu. Yuqalu laha tu anwat. Yuqalu dikatakan laha bagi pohon itu zatu anwat. Pohon yang memiliki beberapa gantungan. Kenapa? Lihat caranya. Anwat adalah jam'u nutin. Jamaknya kalimat naut, tunut. Wahuwa masdarun. Nut adalah masdar summiya bihil manut. Yang diberi nama dengan masdar itu apa al-manut? Sesuatu yang digantungi. Al-manut yang digantungi. Anwat adalah jam'u naut atau nut dia itu adalah masdar dari anata yanutu. Eh, kemudian naut itu digunakan untuk nama gantungan atau almanut, sesuatu yang dipakai untuk menggantungkan. Diberi nama zatu anwat likathrati ma yunatu biha minas silahi li ajrit tabarruki. Karena banyaknya senjata yang digantungkan di pohon-pohon itu untuk mendapatkan barokahnya pohon itu. Makanya diberi nama Zatu Anwar. Famarar nama kalewat kami bisidrotin dengan pohon bidara yang lain selain Zatu Anwat. Fakulna maka berkata kami ya Rasulullah Ija'al menjadikanlah engkau lana untuk kami Zata anwatin pada zata anwat. Apa maksudnya? Lihat syarahnya. Sa'aluhu ayyaja'ala lahum mislaha. Mereka minta kepada Nabi supaya Nabi menjadikan pohon bidara yang mereka lihat itu seperti pohon bidaranya orang musyrik. Dan seperti pohon bidara yang oleh orang musyrik diberi nama Zatu Anwar. Jadi mereka ingin juga punya pohon bidara yang diambil barokahnya jadi tempat ibadah, jadi tempat menyangkutkan senjata-senjata itu. Ij'al lana anwatin kama lahum datu anwat sebagaimana bagi mereka musyrik apa datu anwat. Wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kami zata anwat pohon bidara yang untuk nyakutkan senjata seperti yang dimiliki oleh orang Drake Faqala maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar Allahu Allah itu akbaru lebih besar maha besar ajallu wa a'zamu maha agung dan maha besar artinya akbar itu adalah sirotu ta'ajjubin sirot atau bentuk ta'ajjub ta'ajjub itu untuk mengungkapkan keheranan jadi Nabi mengucapkan Allahu Akbar karena taajubnya karena herannya inna hassunan sesungguhnya perbuatan kalian ini adalah as-sunan apa artinya sunan as-sunan bidhammis sin sunan adalah at turuk perilaku. Artinya turuk itu jalan, maksudnya perilakunya. Ai salaktum kama salaka man qablakum. Kalian melalui kama salaka sebagaimana melalui siapa man qablakum at turuq pada jalan al-madhmumah yang tercela. Artinya kalian mengerjakan perilaku tercela seperti yang di lakukan oleh orang-orang sebelum kalian. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Allahu akbar. Innaha sunan. Yang kalian lakukan ini adalah perilaku atau perbuatan tercela yang dulu dilakukan oleh umat-umat sebelum kalian. Kultum telah berkata kalian walladzi nafsi biadih demi Allah Kama qala Bani Israel Seperti ucapannya Bani Israel Li Musa kepada Nabi Musa Yang kalian ucapkan ini persis Dengan yang diucapkan oleh Bani Israel Kepada Nabi Musa Apa yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa? Israel itu siapa? Israel Huwa adalah Yakub, Nabi Yakub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim al Khalil alaihim salatu wassalam. Israel adalah Nabi Yakub. Banu Israel berarti anak turunnya Nabi Yakub. Ij'al ilahan kama lahum alihah. Menjadikanlah engkau Musa lana untuk kami ilahan pada sesembahan. Maksudnya berhala. Kama lahum sebagaimana bagi mereka ahli desa apa alihatun sesembahan. Maksudnya berhala. Di saat Nabi Musa berhasil melewati Laut Merah bersama dengan kaumnya, mereka sampai di suatu desa. Ya Yaqufuna ala asnamilahum. Penduduk desa situ menyembah berhala, menyembah patung. Kemudian Bani Israel berkata, "Ij'al ilahan kamalahum lahum Wahai Nabi Musa, kami juga ingin punya patung yang disembah seperti mereka. Buatkan kami patung yang disembah seperti mereka. Sama nggak dengan ucapannya? orang-orang Makkah kepada Nabi Muhammad, kami juga ingin punya pohon bidara yang diambil barokahnya seperti yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Cuma beda apa? Yang satu minta patung, yang satu minta pohon. Qala berkata siapa Nabi Musa, "Innakum qaumun tajahadun." Innakum sesungguhnya kalian adalah qaumun, qaum. Qaum itu apa? Perkumpulan manusia itu namanya kaum sekelompok manusia halun yang bodoh kalian kalian ini orang-orang bodoh sudah menyembah Allah melihat orang menyembah berhala kok masih ngiri masih kepingin bodoh latar kabunna saya akan mengerjakan sungguh kalian sananaman pada perbuatan orang karena yang ada dia orang itu qablakum sebelum kalian sanana mangkana qablakum bil dhammis sin sunana mangkana qablakum turuquhum turuquhum artinya jalan mereka misalnya perilaku mereka wa yajuzu fathus sin boleh juga sinnya di fathah sanana makna tariqihim berarti maknanya mufrad kalau sunan maknanya jamak kalau sanan maknanya mufrad tariq artinya perilaku sama. Rasulullah SAW bersabda, kemudian kalian pasti akan mengerjakan perilaku-perilaku buruk yang dikerjakan oleh orang-orang sebelum kalian. Apa artinya Rasulullah membenarkan? Bukan. Khabar dari Rasulullah SAW ini adalah peringatan. Peringatan bahwa perilaku-perilaku ahli kitab, perilaku-perilaku orang jahiliyah akan dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad. Sehingga dengan begitu kita harus waspada. Jangan sampai kita nggak sadar telah melakukan perilaku-perilaku jahiliyah. Jangan sampai ketika kita mengkaji dalil-dalil tentang perilaku-perilaku jahiliyah kemudian kita anggap itu sebagai cerita saja. Itu hanya cerita orang-orang dulu. Jangan. Nah, setiap kita mengkaji perilaku-perilaku jahiliyah harus kita waspada bahwa perilaku seperti itu juga akan dikerjakan oleh orang Islam. Maka ketika mengkaji perilaku jahiliyah, jangan terus pandangan kita keluar sana jauh kepada orang-orang non-muslim. Jangan. Nah, pandangan kita justru ke arah kita. Apakah perilaku itu ada pada kita? Sudah kita kerjakan atau belum? Karena apa? perilaku-perilaku seperti itu pasti akan dikerjakan oleh orang Islam. Jangan sampai kita bolak-balik ngaji, bolak-balik ngaji. Nah, kita nggak sadar bahwa perilaku jahiliyah yang kita kaji setiap hari itu sudah kita kerjakan. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Dalam lain, kalian pasti akan mengikuti perilaku-perilaku buruknya orang-orang sebelum kalian. Hadwal qudzati bil qudzah. Selurus bulu anak panah yang satu dengan bulu anak panah yang lain. Anak panah itu punya berapa bulu? Dua. Dua bulunya anak panah itu harus persis beratnya persis, panjangnya persis. Kalau enggak anak panahnya enggak bagus. Dipakai panah menceng terus. Kalian akan mengikuti perilakunya orang-orang jahiliyah seluruh bulu anak panah dengan bulu anak panah yang lain persis sekali apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah akan kalian lakukan. Hatta lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Sampai-sampai seandainya orang jahiliyah dulu ada yang masuk ke lubang biawak, kalian juga pasti akan ikut masuk ke lubang biawak. Coba sesekali kita kaji bagaimana perilaku-perilaku orang jahiliyah. Kebetulan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga sudah mengumpulkan perilaku-perilaku jahiliyah itu, dia urut, dia rangkum dalam kitab yang berjudul Masail Jahiliyah. Coba kita kaji satu-satu perilaku-perilaku jahiliyah itu. Dan kita tengok ke, kita, kita tengok ke diri kita sendiri. Saya ketularan perilaku itu apa enggak? Saya terjangkit perilaku itu apa enggak? Jangan sampai perasaannya saya orang Islam, perasaannya saya orang iman, saya perasaannya ngajinya Quran hadis terus. Tapi nggak sadar perilaku jahiliyah sudah kita kerjakan. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna global dari hadis ini. Yukhbiru Abu Waqid an waqi'atin fiha ajabun wa mau'idah. Abu Waqid menceritakan tentang kejadian waqi'ah, kejadian yang menakjubkan dan mengandung nasihat. Kejadiannya sangat mengherankan, sangat menakjubkan, tapi ada nasihatnya. Wahia annahum ghazaw ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabilah Hawazin. Kejadian apa? Waktu itu mereka memerangi orang Hawazin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana dukhuluhum fil Islami qariba. Sementara mereka baru saja masuk Islam. khufiya alaihim amur syirki. Karena baru saja masuk Islam, maka ada perbuatan-perbuatan syirik atau lakan-lakan syirik, perkara-perkara syirik yang mereka belum tahu. Masih samar. Falamma ra'au ma yasna'ul musyrikuna at tabarruki bisyajarah. Ketika mereka melihat orang-orang musyrik bertabarruk, mencari barokah, berharap barokah dengan suatu pohon, talabu minar rasuli sallallahu alaihi wasallam ayyaja'ala lahum syajaratan mithlaha. Begitu mereka melihat orang musyrik begitu, mereka juga iri. Mereka minta kepada Nabi untuk diberi pohon atau dibuatkan pohon yang sama seperti pohon yang dimiliki oleh orang musyrik. Fakabbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung takbir Allahu Akbar istingkaran wa ta'ziman lillah wa ta'ajjuban min hadhil maqalah karena mengingkari pada ucapan itu pada permintaan itu karena ta'zim kepada Allah dan karena heran terhadap ucapan itu adanya Nabi takbir kenapa mengingkari dan heran pada ucapan itu dan ta'zim kepada Allah wa akhbara anna hadhil maqalah tushbihu maqalata qaumi Musa. Dan Nabi menghabarkan bahwa ucapan mereka ini sama dengan ucapan kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa. Yaitu lamma ra'au man ya'budul asnama ketika mereka melihat orang yang menyembah berhala mereka berkata ij'al lana ilahan kama lahum ilaha. Mereka bilang kepada Nabi Musa, bikinkan kami berhala seperti berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik wa anna hadza jiryanun ala tariqatihim. Nabi menghabarkan pula bahwa yang seperti ini berarti sama jiryan mengalir sama dengan perilaku mereka. Thumma akhbara sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi ummata satattabi'u tariqal yahudi wan nasara. Kemudian Nabi menghabarkan bahwa umat ini artinya umat Islam akan mengikuti perilaku orang Yahudi dan Nasrani watasluku mana hijahum dan akan melewati manhaj mereka apa manhaj jalan sama wataf'alu af'alahum dan akan mengerjakan pekerjaan mereka wa huwa khabarun ma'nahu itu adalah kabar yang mananya adalah dam celaan wat tahdir dan peringatan min hadzal fi'al jadi selain berupa celaan itu adalah berupa peringatan. Jangan sampai kalian umat Islam mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh Yahudi Nasrani. Kenyataannya seperti itu. Coba dalam hal perayaan-perayaan. Orang Yahudi Nasrani setiap momen yang dianggap istimewa mereka jadikan sebagai hari raya, sebagai hari besar. Orang Islam ternyata juga ikut-ikutan. Sama. Cuma Beda saja, bedanya apa? Yang ini pakai nama Islam, yang diperingati hari besar Islam, yang di sini, nah yang diperingati adalah hari-hari yang dianggap istimewa oleh orang Yahudi Nasrani. Orang Yahudi punya peringatan hari lahirnya Nabi Isa. Orang Islam punya peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad. Orang Yahudi punya peringatan hari tahun baru Masehi. Orang Nasrani punya peringatan tahun baru Masehi. Orang Islam juga punya peringatan tahun baru Hijriah. Orang Nasrani punya hari kenaikan Yesus Kristus. Orang Islam punya hari Isra Mi'raj. Padahal Rasulullah SAW bersabda, hari raya kita adalah dua. Apa itu? Idul Fitri dan Idul Adha. Ditambah hari raya yang kita kerjakan setiap minggu, yaitu hari Jumat. Bahkan hari raya-hari raya perayaan-perayaan yang asalnya dari orang Nasrani juga kita ikuti memperingati hari kelahiran, ulang tahun, memperingati hari ulang tahun pernikahan, apalagi tahun baru itu bahkan itu hari rayanya orang Nasrani yang merayakan gede-gedean itu orang Islam. Makanya mestinya orang Nasrani itu banyak terima kasih sama orang Islam hari raya yang meraya, yang punya mereka yang merayakan gede-gedean yang turun ke jalan bakar petasan, hura-hura dan seterusnya adalah orang Islam. Hari Valentine, apalagi semua dirayakan. Munasabatul hadis lil bab, hubungan hadis ini dengan bab. Anna fihi dalilan ala anna tabarruka bil asyari wa ghairiha syirkun wa ta'lihun ma'allah. Dalam hadis ini ditunjukkan bahwa mengambil barokah, berharap barokah, meyakini adanya barokah pada pohon dan yang lain-lain, itu adalah syirik dan menyembah selain Allah. Jadi yang menyekutukan Allah artinya menyembah selain Allah. Ma yustafadu minar hadis. Kesimpulan yang diambil dari hadis ini. Satu anak tabarruk bil asyari syirkun. Mencari barokah, berharap barokah, meyakini adanya barokah pada pohon itu adalah syirik. Wa mithluhal ahjar. Sama halnya dengan batu-batu. Wa ghairuha dan yang lainnya. Orang-orang yang dianggap soleh, orang-orang yang dianggap tokoh, orang-orang yang dihormati dan seterusnya. Annal muntaqila minal batil alladhi i'tadahu orang yang pindah dari kebatilan yang sudah menjadi kebiasaannya perhatikan ini ya orang yang pindah dari kebatilan yang sudah menjadi kebiasaannya la yu'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal adah. Rawan atau tidak aman dari apa? Apabila di dalam hatinya masih ada sisa dari kebiasaan itu. Orang yang biasanya perilakunya ekstrim. Orang yang biasanya dia ikut golongan-golongan yang ekstrim. Ekstrim dalam menganggap orang kafir, ekstrim dalam menganggap orang sesat dan seterusnya. Banyak dikit-dikit ini kafir, ini ini sesat, ini dan seterusnya. Ketika dia pindah dari golongan ini, maka juga masih rawan. Sifat-sifat dia ini, nah sifat-sifat ekstrim yang biasa dia kerjakan dari di golongan ini masih akan dia bawa ketika dia pindah ke golongan yang lain. Cuma mungkin hanya pindah tempat saja, pindah kota toh. Biasanya ketika dia di golongannya yang lama, yang dia kafirkan adalah orang yang di, di luar golongan itu. Yang dia anggap sesat adalah orang yang di luar golongan itu dan seterusnya. Begitu dia keluar, nah ternyata masih ada sisa. Gantian. Golongan yang lama yang dia vonis berlebih-lebihan. Wah itu kafir itu dan seterusnya. Kenapa tuh? Karena orang yang sudah terbiasa dengan suatu kebatilan, kebiasaan salah, kebiasaan gak benar, misalnya kebiasaan ekstrim, ketika dia meninggalkan kebiasaan itu, maka masih sangat mungkin ada sisa-sisa kebiasaan itu di dalam hatinya. Contohnya orang musyrik. Ketika dia sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan syirik, begitu dia masuk Islam, baru masuk Islam, ternyata kesenangan-kesenangan, kecondongan-kecondongan yang merupakan kebiasaannya pada saat sebelum Islam ternyata masih tersisa biasanya setiap ketemu batu yang bagus wah ini jadi Tuhan wah ini jadi berhala ketemu kayu bagus ini jadi berhala begitu sudah masuk Islam melihat wah orang musyrik kok punya pohon barokah langsung minta pada nabi-nabi kita juga pengen punya pohon barokah annasababa ibadatil asnami huwa ta'zimuha wal'ukufu 'indaha wat tabarruku biha penyebab menyembah berhala. Penyebabnya apa? Orang sampai menyembah berhala. Sampai menyembah pohon. Sampai menyembah patung. Penyebabnya adalah ta'zimuha. Pengagungan kepada berhala itu. Karena dia mengagungkan patung itu akhirnya patung itu dirawat, dibersihkan, apalagi dipoles dan seterusnya. Lama-lama akhirnya ada apa-apa minta kepada patung itu. Wal uqufu indaha termasuk sebabnya orang sampai menyembah berhala adalah kebiasaan beribadah di sekitar berhala itu. Misalnya merasa lebih serak, lebih mantap kalau zikir-zikir di situ, baca Quran di situ, sholat sunnah di situ, kayaknya lebih lebih mantap di situ. Nah, ini kebiasaan seperti ini lama-lama akan bergeser, bergeser, bergeser sampai akhirnya yang disembah pohon itu, kuburan itu. Gimana? Memang prosesnya kadang sampai lewat beberapa generasi. Sekarang ada kuburan seorang tokoh misalnya. Awalnya ada satu dua orang terbiasa sholat di situ, duduk-duduk di situ untuk apa baca Quran, nulis kitab atau apa di situ. Nanti ada lagi orang yang ikut, ada lagi yang ikut-ikutan terus sampai banyak sampai banyak Lama-lama sudah berubah menjadi datang ke situ itu minta kepada kuburan itu, nyembah kepada kuburan itu. Begitu. Wattabarruku biha dan mencari barokah di situ. Um, karena kuburannya orang soleh, ini karena kuburannya kiai, ini karena kuburannya wali. Kita cari barokahnya di situ. Lakon-lakon seperti itu adalah penyebab terjadinya orang menyembah berhala. Kepada orang yang masih hidup pun juga sama. Penyebab terjadi syirik terkaitan dengan tokoh-tokoh, entah itu tokoh ulama ataupun tokoh apa saja. Penyebabnya adalah apa? Berlebihan dalam mengagungkan dia. Karena dia ini ulama top misalnya, dianggap maksum. Karena dia ini wali, kemudian dianggap maksum semua yang keluar dari dia ini mesti benar. Semua yang diucapkan dia atau tindakan dia ini dianggap ini ilham. Ketika sudah terjadi penghormatan yang berlebih-lebihan seperti itu, maka akan timbul namanya apa? Ibadah kepada dia. Akhirnya mengikuti orang yang diagungkan itu sampai lupa batasnya atau sampai nggak peduli dengan batasnya. Ini sudah jelas bertentangan dengan dalil. Ya nggak peduli karena dianggap mengikuti yang ditakdimi itu adalah ibadah. Semua bentuk ketaatan kepada dia dianggap itu ibadah kepada Allah. Yang keempat, innal insana qad yastahsinu syai'an yadhunnuhu yukarribuhu ilallah. Seseorang kadang-kadang menganggap sesuatu itu baik. Dia kira itu bisa mendekatkan dia kepada Allah. Gampangannya, perasaan dia ini ibadah. Perasaan dia ini amal soleh, perasaan dia ini bentuk ketaatan dan seterusnya. Dan itu dianggap bisa mendekatkan dia kepada Allah. Padahal wahwa yub'iduhu anhu. Padahal hakikatnya, kenyataannya itu justru menjadikan dia jauh dari Allah. Kenyataannya itu bid'ah, kenyataannya itu syirik. Orang-orang Makkah waktu minta kepada Nabi untuk dibuatkan zatu anwar perasaan mereka ya untuk ibadah, perasaan mereka ya untuk tak korup kepada Allah. Tapi ternyata itu adalah syirik. Mereka nggak nggak sadar itu. Dan hal-hal seperti itu juga sangat mungkin terjadi kepada kita orang-orang sekarang itu sangat mungkin perasaan yang kita kerjakan ini baik perasaan yang kita kerjakan ini amal soleh perasaan yang kita kerjakan ini adalah apa ibadah yang pol dan seterusnya tapi ternyata itu adalah bid'ah ternyata itu adalah syirik Loh, untuk menjaganya gimana supaya jangan sampai kita merasa mengerjakan ibadah mengerjakan amal soleh takorup pada Allah tapi ternyata itu adalah bid'ah adalah syirik menjaganya dengan apa yang jaganya ya dengan banyak ngaji terutama ketika kita menghadapi ibadah-ibadah yang sebelumnya ini belum belum pernah kita kerjakan misalnya. Coba di, dirujukan kepada hadis, dirujukan kepada Quran, gimana ini? Cocok nggak ini dengan dalil? Ya aku nggak ngerti dalil, ya tanya kepada yang ngerti. Atau kita ada kebiasaan-kebiasaan yang orang ada yang menyebutkan, wah itu nggak benar loh kebiasaan sampean itu. Wah itu yang kebiasaan sampean itu bid'ah loh. Kebiasaan sampean itu syirik loh. Jangan tersinggung dulu, jangan marah dulu. Karena bisa jadi itu benar bid'ah. Bisa jadi itu benar syirik. Coba ditanya, bid'ahnya di mana? Syiriknya di mana? Kalau ternyata betul dijelaskan itu adalah bid'ah, jelas dalilnya itu bid'ah, jelas dalilnya itu syirik. Ya harus dijauhi betul. Walaupun dulu perasaan kita ini adalah amal soleh, dulu perasaan kita ini adalah ibadah, dulu perasaan kita itu adalah baik. Tapi tidak semua yang kita anggap baik itu mesti baik. Tidak semua yang kita anggap ibadah itu mesti ibadah. Tidak semua yang kita anggap sesuai sunnah itu ternyata sesuai sunnah. Enggak. terkadang kita anggap ibadah itu bukan ibadah. Terkadang kita anggap baik itu tidak baik. Ternyata kita anggap itu sesuai sunnah, ternyata itu bid'ah. Yang kelima, annahu yang bagi lil muslim ayusabbih wa yukabbir kabir sami'a ma la yang bagi yuqal fid dini wa inda ta'ajjub. Apa yang hendaknya dilakukan oleh atau diucapkan oleh seorang muslim ketika mendengar sesuatu yang seharusnya tidak dikatakan, tidak diucapkan, mendengar ucapan-ucapan yang keliru, ucapan-ucapan yang nggak nggak pantas, atau ketika dia takjub, heran terhadap sesuatu. Apa yang sebenarnya dikatakan? Orang muslim ketika mendengar sesuatu yang tidak semestinya diucapkan dia takbir Allahu Akbar atau Subhanallah. Begitu juga ketika dia melihat, mendengar sesuatu yang menakjubkan juga begitu. Allah Akbar atau Subhanallah. Contohnya, Nabi mendengar permintaan sahabatnya minta dibuatkan pohon barokah seperti yang dimiliki oleh orang musyrik. Nabi mengucapkan Allah Akbar. Gak selayaknya yang seperti itu diminta. Sangat mengherankan kalau orang Islam masih minta seperti itu. Yang keenam al-ikhbar an wuqu'i syirki fi hadhil ummah. Kabar dari Nabi bahwa akan terjadi syirik di kalangan umat Islam. Hadhil ummah itu ya umat Islam. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti kebiasaan buruk orang-orang sebelum kalian. Termasuk yang paling buruk dari kebiasaan orang-orang dulu adalah syiriknya. Coba, terutama syirik-syirik yang terjadi di kalangan ahli kitab itu akan terjadi di kalangan umat Islam. Ahli kitab mereka ada menganggap pohon-pohon apa patung-patung sebagai sesuatu yang barokah. Sesuatu yang tidak ada dalilnya bahwa itu barokah. Diyakini itu sesuatu yang barokah. Di kalangan umat Islam juga banyak begitu. Tabarruk-tabarruk dengan sesuatu yang tidak semestinya diambil barokahnya. Tidak semestinya diyakini barokahnya. Tidak semestinya dicari barokahnya. Seperti kuburan. Mencari barokah, menganggap barokah, berharap barokah dari kuburan. Entah itu kuburan tokoh, kuburan kiai, kuburan wali atau kuburan siapa saja. Syirik di kalangan ahli kitab yang baru saja kita bahas di bab sebelumnya adalah dalam bentuk mentaati pemimpin, dalam bentuk mentaati ulama, dalam bentuk mentaati orang-orang yang dianggap soleh, dianggap orang yang ahli ibadah, dengan ketaatan yang melampaui batas. Ketaatan yang melampaui batas apa? syariat telah menetapkan taat kepada makhluk, taat kepada selain Allah Rasul itu batasannya adalah fil ma'ruf dalam urusan kebaikan. Sesuatu itu dikatakan baik apabila syariat minimal tidak mengingkarinya. Lebih-lebih kalau syariat memerintahkan. Dikatakan jelek apabila syariat mengingkari, melarang. Berarti artinya sama dengan taat kepada makhluk itu batasnya adalah yang tidak bertentangan dengan perintahnya Khalik, perintahnya Allah. Maka ketika orang Yahudi, Nasrani, mereka mentaati ulama-ulamanya, orang-orang yang dianggap soleh, pendeta-pendetanya, dalam hal menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu oleh Al-Quran disebut syirik. Itu disebut nyembah ulama itu disebut nyembah pendeta. Rasulullah SAW menghabarkan akan terjadi syirik di kalangan umat Islam. Dan itu sudah terjadi. Wakat, wakat. Sungguh sudah terjadi. Jangan dibayangkan syirik yang dimaksud oleh Rasulullah itu umat Islam nyembah patung-patung. Tidak. Syirik-syiriknya tentu dengan syirik-syirik yang seakan-akan ini ada aroma-aroma Islamnya syirik-syirik yang berupa apa kegiatan-kegiatan yang dianggap itu adalah kegiatan islami. Yang ketujuh alamun min alami nubuwatihi. Salah satu bukti dari beberapa bukti kenabian Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Haitsu waqa'a syirku fi hadhil ummah kama akhbara sallallahu alaihi wasallam. Buktinya syirik betul-betul terjadi di kalangan umat Islam sebagaimana telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, an-nahyu 'anit tashabbuhi bi ahlil jahiliyati wal yahudi wan nasara. Larangan menyerupai orang-orang jahiliyah, menyerupai Yahudi Nasrani dilarang. Illa ma dallat dalilu ala annahu min dinina, kecuali kalau ada dalil bahwa itu adalah termasuk bagian dari agama kita. Kalau ada dalil bahwa itu termasuk bagian dari agama kita, walaupun sepertinya itu mirip dengan kebiasaan orang jahiliyah, kebiasaan orang Yahudi, Nasrani, maka itu tidak dilarang. Contoh, ibadah kita tawaf berputar-putar di Baitullah. Itu kan sama dengan orang musyrik mereka tawaf di sekitar berputar-putar di sekitar berhalanya. Mirip tak? Mirip. Tapi kenapa itu jadi ibadah? Karena itu bagian dari agama. Kita mengelilingi Ka'bah, menghadap ke Ka'bah, bukan karena Ka'bahnya bukan, bukan karena ini batu, bukan karena ini apa, bukan. Karena Allah perintah kita tawaf di situ. Karena Allah perintah kita beribadah menghadap ke situ. Betul? Walaupun ritual seperti itu, yang mirip seperti itu ada di kalangan orang musyrik. Yang sembilan, anna li'tibara fil ahkami bil, bil ma'ani la bil asma'i. Suatu hukum itu dinilai dari maknanya, hakikatnya, bukan namanya. Contoh, orang menyembah berhala. Apa sih yang disembah? Selain Allah. Itu diharamkan karena apa? Menyembah selain Allah. Berharap barokah dari berhala. Itu diharamkan karena apa? Berharap barokah dari sesuatu yang tidak bisa mendatangkan barokah dari selain Allah memohon barokah dari selain Allah itu hakikatnya di situ sehingga mau kita ganti dengan selain patung kita ganti dengan pohon, kita ganti dengan suatu lembah, kita mau ganti dengan apalagi kiai, kita mau ganti dengan ulama, kita mau ganti dengan tokoh, sama saja. Karena intinya adalah kita tidak boleh mengambil barokah, berharap barokah, atau mencari barokah dari sesuatu yang tidak bisa mendatangkan barokah dari selain Allah. Sehingga walaupun ini disebutnya wah saya tidak menyembah berhala, karena tabaruk yang saya lakukan itu di kuburan orang soleh kepada kuburannya orang soleh, bukan kepada patung, bukan kepada pohon dan seterusnya. Sama, gitu ya, sama. Yang beda cuma nah namanya. Masalah yang lain masalah yang berkaitan dengan hukum ibadah atau hukum syariat sama. Misal sekarang bunga bank. Apa itu? Haram. Kemudian supaya nggak haram diganti namanya fawaid keuntungan keuntungan menabung di bank. Jadi halal karena namanya keuntungan? Ya enggak. Walaupun dikasih nama bunga atau dikasih nama keuntungan atau dikasih nama hasil apa bagi hasil mau dikasih nama apa lagi bonus apapun namanya sama karena apa al ibratu bil ma'ani la bil asma'i di hukum itu dilihat dinilai dari maknanya, hakikatnya seperti apa, bukan dari namanya. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala talabatahum katalabati Bani Israel. Karena dalam hadis ini Nabi menyebutkan permintaan orang Arab atau orang Mekah waktu itu seperti permintaannya Bani Israel. Walam yaltafid ila kaunihim sammu hadza Nabi tidak melihat bahwa mereka menyebutnya data anwat. Ya, mau disebut datu anwat, mau disebut gantungan, mau disebut kotak, mau disebut apa saja ya sama. Samanya di mana? Sama-sama bertujuan untuk mencari barokah, memohon barokah, dari sesuatu selain Allah. Makanya Nabi mengatakan, "Kultum kama qalat bani Israel li Musa." Ucapan kalian ini seperti ucapannya Bani Israel kepada Nabi Musa.